kondisi seorang hamba Allah yang paling bagus yaitu ayyajtahida fi nafsihi ala imtithali amrillah berusaha keras dengan sendirinya melaksanakan perintah Allah minal jihadi wa ghairi berupa perintah jihad dan perintah-perintah lainnya. Kemudian wa yuharridha ghairahu alaihi mengajak dan mendorong orang lain untuk melaksanakan perintah tersebut mengamalkan dan mendakwahkan. Ini adalah kondisi seorang hamba Allah yang afdal. Karena memang di antara manusia ada yang berpikir yang penting saya mengamalkan untuk diri saya sendiri aja. Yang afdal adalah orang itu berusaha menuntut ilmu supaya amalnya lurus, amalnya benar untuk dia amalkan pada dirinya sendiri, kemudian berusaha untuk mengajak dan membawa serta mendorong orang lain melaksanakan hal yang sama. Perimbangan antara orang yang mengamalkan untuk dirinya sendiri mengamalkan ilmu untuk dirinya sendiri dengan orang yang mendakwahkan ilmu tersebut perimbangannya sangat jauh jika orang yang mengamalkan ilmu untuk dirinya sendiri dia dapatkan pahala amalnya sendiri satu tetapi dengan mengajak orang lain maka dia ditambah pahalanya sebanyak pahala orang yang mengikutinya setelah itu tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit. ya'damu fil 'abdi al amrani أو ahaduhuma. Kadang-kadang seorang hamba Allah kehilangan salah satu atau dua-duanya. Ada yang mengamalkan untuk dirinya sendiri saja dan tidak mengajak orang lain. Ada pula boro-boro mendakwahkan dirinya saja, tidak mengamalkan. Falihada qala li rasulihi faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsan ai laisa laka qudratun ala ghairi nafsik falan tukallafa bi fi'li ghairik maka dari itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan kepada nabinya kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Allah faqatil fi sabilillah maka lakukanlah olehmu wahai Muhammad kamu harus terjun ke dalam medan perang jadi beliau sebagai komandan kaum muslimin tidak hanya menyuruh orang lain, eh kalian berperanglah ayolah kalian berjihad saya mah di rumah aja <laughs> nunggu. Itu enggak. Kamu sendiri jalan. Karena setidaknya orang itu dibebani dengan perintah terhadap dirinya sendiri. Dan tidak ada yang bisa memaksa dirinya kecuali dirinya sendiri. Adapun orang lain tidak mudah kita paksa, tidak mudah kita ajak. Maka setidaknya diri kita dulu. Ini dasar daripada pengamalan sebagian orang yang menyatakan ibda binafsi Mulailah dulu dari dirimu sendiri. Apa saja kebaikan yang sudah kita ketahui, cobalah kita mulai dari diri kita sendiri. Ibu-ibu pengen anaknya berjilbab ya, ibu itu. Mulailah dari dirimu sendiri, wahai ibu-ibu. Bapak-bapak pengen anaknya soleh, rajin sholat berjamaah di masjid. Jangan cuma bisa nyuruh anaknya nak ke masjid nak. Bapak ntar aja masih ada berita penting di televisi. Politik sedang memanas, BBM katanya naik. Bapak harus mengikuti acara televisi. Kamu nak ke masjid. Anaknya dikoprak-koprak ya sampai digebukin nggak ke masjid. Eh, dirinya nongkrong di depan TV. Tidak dinasib mulailah dari dirimu sendiri dulu. Itu. Faqatil fisabilillahi la tukallafu illa nafsan. Baru kemudian Waharidil mu'minin dan kerahkan orang-orang beriman. Apalagi orang-orang Arab, Orang-orang Arab itu tidak mudah diatur itu udah terkenal dari zaman dulu sampai sekarang. Di muka bumi ini di antara orang yang paling susah diatur itu orang Arab. Maka kalau pimpinannya komandannya tidak terjun duluan, oh ntar dulu, kamu cuma bisa ngomong. Iya. Kalau orang kita masih bisa gitu maka ini menjadi contoh yang sangat baik bahwa dalam hal-hal yang baik itu seyogianya siapapun berlomba untuk lebih duluan. Maka dari itu di dalam masalah-masalah ibadah, dalam masalah-masalah meraih pahala kebaikan, Tidak ada prioritas pejabat dulu atau orang tua dulu atau anak muda dulu atau siapa, tidak. Misalnya untuk menempati soft pertama di dalam sholat, siapa prioritas pertama yang paling didahulukan untuk ada di soft pertama? Ayo siapa? Udah ustaz aja ada ustaz nggak enak saya kita di belakang saja itu nggak boleh begitu saya terlambat misalnya suatu saat sholat maghrib ya ternyata di depan sudah ada mas ini mas Roy masya Allah namanya Roy di sana ada Abu Roy apa anaknya pak anak Ira <laughs> iya sudah ada Mas Roy ini di depan di depan saya di belakang, kebagian di belakang. Memang datangnya belakangan. Maka tidak boleh pakai wuh kalau di dalam masalah ibadah. Sungguh enak. Antum aja di depan. Jangan. Untuk urusan sok terdepan bila perlu kita paling duluan. Ada ajakan untuk uh, apa? Oh, untuk berjihad, untuk bersodakoh, untuk apa? Saya duluan. Gitu. Eh, baru kita bicara ilmu mu'minin kerahkan orang-orang beriman. Dalam hal ini adalah kerahkan mereka untuk kita untuk berperang. Wahada yashmalu kulla amrin yahsul bihi nashatul mu'minin. Ini juga berkaitan dengan semua hal ya, di mana orang-orang beriman perlu disemangati disemangati untuk sholat berjamaah, disemangati untuk sodako, disemangati untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Bismillah. Baik. وهذا يشمل كل أمر يحصل به نشاط المؤمنين وقوة قلوبهم من تقويتهم والإخبار بضعف الأعداء فشالهم وبما أعد للمقاتلين من الثواب وما على المتخلفين من العقاب إذا لم mengajak dan mendorong orang lain mengamalkan kebaikan itu apalagi di dalam masalah jihad bisa lillah maka diperlukan ilmu bagi orang yang mengajak dan mendorongnya itu diperlukan ilmu tentang hal apa saja yang membuat hati orang yang diajak itu menjadi menguat maka diperlukan bagi para penasehat umat ini para sesepuh umat ini para pendidik umat ini ilmu yang cukup mendalam Bagaimana bisa mempengaruhi hati orang untuk bisa menyemangati mereka dan menguatkan hati mereka dan itu ada trik-triknya di dalam al Quran Al Karim. Trik-triknya di dalam sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Setidaknya eh, kita harus tahu bahwa orang-orang beriman itu pasti menang pasti ditinggikan, pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu pengetahuan yang harus ditancapkan di dalam hati orang yang kita ajak dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan itu wala tahinu wala tahzanu. Kalian jangan merasa hina, jangan kalian bersedih, ya melihat kejayaan dan eh, popularitas atau kehebatan orang-orang non muslim jangan merasa hina wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin dan kalianlah yang paling tinggi jika memang benar-benar kalian beriman maka ayat-ayat semacam ini yang meninggikan uh, semangat ya memacu semangat kaum muslimin untuk melaksanakan eh, kebaikan-kebaikan yang disyariatkan itu harus ditanamkan dalam memberikan semangat. Jangan cuma orang yang kampanye yang bisa menyemangati orang, ayo pilih uh, partai belang-belang dan sebagainya. Oh, karena belang-belang ini punya pimpinan uh, model batik keris dan sebagainya. Jangan Jangan kalah oleh orang-orang model yang kampanye-kampanye itu. Kita punya modalnya dari Al-Quran dan Sunnah banyak. Maka kita gali. Ayat-ayat dan hadis-hadis mana saja yang bisa kita jadikan bekal ketika kita menyemangati dan mengajak orang lain itu bisa bikin hati orang itu jadi semangat itu jangan malah hal-hal seperti itu direbut oleh orang-orang yang apa namanya itu yang Mario, Mario Teguh itu apa namanya? Yang tukang nyemangatin orang manajer Hah? Motivator. Motivator. Ya, kan gitu. Bukan provokator ya. <laughs> Motivator, ya. Ini kemampuan, kemampuan itu sebenarnya ada modalnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Baik. Kemudian wal ikhbar bi a'da dan pengetahuan tentang kelemahan-kelemahan musuh. Ada hal-hal yang patut kita ketahui tentang kepastian kekalahan dan kehinaan musuh-musuh Islam dalam eh, rentang sejarah Bani Israel tatkala mereka berjaya bersama para nabinya mereka dihinakan karena tidak mengikuti ajaran para rasul mereka terusir di mana-mana perang-perang yang pernah dialami antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin dengan antara ahli sunnah dan ahli bid'ah di sepanjang sejarah para sahabat dan tabi'in itu patut digali dan itu bisa dijadikan bekal untuk menyemangati selama kita berada di atas iman yang sahih di atas manhaj yang salim ya di atas uh, kebenaran Al-Qur'an dan sunnah maka yakin bahwasanya kemenangan ada di tangan kita. Kemudian وبما أعد للمقاتلين من الثواب وما على المتخلفين من العقاب di samping perlu kita membekali diri dalam memotivasi orang beramal saleh itu apa saja yang telah Allah janjikan di dalam Al-Quran dan pernah dijanjikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya tentang pahala-pahala besar yang bakal didapatkan oleh orang yang berjuang untuk Islam. Sebaliknya, apa saja kerugian-kerugian yang bakal diderita oleh orang-orang yang enggan untuk berjuang demi Islam, seperti halnya yang dialami oleh orang-orang munafik ketika melihat kemenangan demi kemenangan didapatkan oleh kaum muslimin mereka semakin sakit hatinya dan semakin menyesali kenapa saya tidak ikut berjihad tatkala kita harus berjuang pasti harus berkorban tidak mungkin ada perjuangan tanpa ada pengorbanan tetapi manisnya setelah berjuang dan berkorban itu. Apa yang sudah kita korbankan, kita lupa. Apa yang sudah kita korbankan, yang kita rasakan adalah manisnya berlipat ganda setelah itu mendapatkan kemenangan. Poin-poin seperti ini kulluhu yadkhulu fit tahridhi 'ala kita. Semuanya masuk ke dalam poin-poin yang harus dimiliki oleh orang yang ingin memotivasi orang lain untuk berperang juga di dalam hal-hal kebaikan yang lain. Asallahu ayyakuffa ba'salladzina kafaru. Allah niscaya menghentikan kezaliman dan kesewenang-wenangan orang-orang kafir terhadap kalian dengan apa? Biqitalikum fi sabilillah wa tahridi ba'dikum ba'dha. Dengan adanya kalian maju dalam perang dan kalian saling mengajak untuk berperang fi sabilillah maka akan terjadi kemenangan itu. Lewat itulah Allah Subhanahu wa taala menghentikan kesewenang-wenangan orang kafir jadi mau tidak mau. Muslim, ahli sunnah wal jamaah harus siap. Siap suatu saat akan dipanggil untuk uh, panggilan suci ini. Jihad, Bismillah. Baik. Wallahu ashaddu ba'sa wa ashaddu tankila kalau orang-orang kafir memiliki kesewenang-wenangan mampu untuk berbuat zalim terhadap kaum muslimin maka dengan bekal keyakinan bahwa Allah justru pembalasannya dan kemampuannya untuk melakukan apa saja penindasan terhadap orang-orang kafir itu jauh lebih mampu untuk melakukan itu maka dengan keyakinan itu kita bisa bersemangat bahwasanya kita bakal menang. Wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tanki. Baik, antum siap ya ayat berikutnya? Oh. Membaca terjemahnya. Baik. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا طيب bacakan Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik Niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. apa yang dimaksud dengan syafa'ah di sini? Al-muradu bis syafa'ati huna al-mu'awanatu ala amrin minal umur. Yang dimaksud memberi syafa'ah, mayyashfa' barang siapa memberi syafaah? Di sini bukan syafa'at di akhirat. Maksudnya adalah siapa yang membantu orang lain dalam suatu urusan Di antaranya adalah asy-syafa'ah lil mazlumin liman zalamahu. Di antaranya adalah membantu atau menolong orang yang dizalimi untuk mendapatkan haknya terhadap orang yang menzalimi kana lahu nasibun min syafa'atih bihasabi sa'yihi wa 'amalihi wa naf'ihi fala yanqusu min ajril asili awil mubashiri syai'i maka dia akan dapatkan pahala dari apa yang dia usahakan sesuai dengan usahanya itu apabila orang yang kita bantu yang kita bantu itu orang yang sedang mengusahakan suatu kebaikan kitanya tidak mengamalkan kebaikan itu tetapi dengan bantuan kita itu orang tersebut bisa sukses melaksanakan kebaikan yang dia programkan maka kita dapatkan pahalanya juga seperti halnya yang dia dapatkan. Apa contohnya? Sebuah acara pengajian, dakwah seperti ini. Siapa yang menyiapkan minumnya? Tahu kalau ustadznya sedang serak, susah suaranya keluar. Dia segera ambilkan air Cuma belum ada yang nyiapin gelasnya. jujur, eh, ya. nah kalau ustaznya masih harus membuka begini kan masih. Ya. Ini contoh ya. Gitu. Tahu kalau dari Bekasi ke sini itu dan bulat balik pasti mampir di pom bensin paling tidak sekali. Barangkali ada pom bensin yang tahu, oh ini Ustaz mau ke Bintaro dari Bekasi. Ada yang kemudian pom bensin, Ustaz mau ke Bintaro, mau ngaji, iya. Biarin kalau ngisi bensin di sini gratis. Tapi saya belum temukan tuh ada pom bensin gratis. Bahkan sekarang katanya naik besok Allah alam, jadi nggak naik. Nggak jadi. Iya, kalau presidennya Mas ini Mas Sis, insya Allah nggak jadi gitu ya. Nah, saya nggak tahu kalau SBY presidennya ya Naik atau tidak naik, kita doakan uh, para pemimpin kita dan uh, para penguasa di negeri ini untuk mendapatkan solusi yang terbaik dibandingkan hal-hal yang harus membuat keruwetan, kericuhan. Rasanya kita hidup di Indonesia dengan mayoritas muslim dan semakin banyak ahlus sunnah wal jamaah. Sedih sekali. Mengapa negeri ini dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, selalu aksesorisnya adalah demo. Dan kalau sudah demonstrasi, banyak yang menunggangi acara-acara tersebut dengan apa? Dengan misi-misi yang lain. Dan ini semakin membuat keadaan menjadi tidak kondusif. Maka permasalahan naik dan tidak naiknya harga itu sesungguhnya eh, tidak selalu mutlak itu merugikan. Ya. Bisa jadi naik tapi menguntungkan dan bisa jadi e, tidak naik tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala jadikan eh, faktor kemiskinan merajalela. Maka dari itu kita tidak tahu sesungguhnya faktor yang membuat masyarakat kita itu bisa makmur atau tidak apa apakah cuma sekedar masalah BBM atau indikator-indikator lain yang jelas kita semua mohon kepada Allah Azza agar Allah berikan taufik kepada para e, penguasa, para pemimpin di negeri ini dan para ulama agar e, diberikan kekuatan mereka untuk mengajak umatnya e, menjadikan kondisi ini semakin kondusif. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi umat Islam di negeri ini untuk mendapatkan rizki yang halal dan berbarokah diberikan eh, pintu-pintu uh, rizki yang banyak pintu-pintu rizki begitu sangat banyak tidak selalu ada di dalam masalah naik atau turunnya BBM banyak sekali kunci-kunci rizki yang hilang dan tidak ditemukan oleh kaum muslimin sendiri bahkan yaitu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Perbanyak istighfar, perbanyak sodako, akan mengundang banyaknya rezeki. Ini yang kadang tidak masuk di akal. Suruh banyak sodako, bukannya tambah miskin kalau banyak sodako. Banyak sodako. Orang-orang yang sakit sembuh. malah petaka dihindarkan pintu-pintu rizki dibuka. Itu dengan sholat. Nah kalau faktor-faktor seperti itu muncul, maka kemakmuran bisa melimpah ruah. Ini. Baik ikhlas kalian. Jadi di dalam masalah dakwah perlu adanya kerjasama silahkan berikan andil sekecil apapun yang kita punya. Walaupun hanya sekedar menyiapkan air seperti ini, ini tidak kecil nilainya. Walaupun cuma ikut menggotong mejanya ini dan mempersiapkan sound systemnya, itu tidak kecil maknanya. Dalam segala hal yang bisa menyukseskan suatu program kebaikan, di situ ada andil kita. Maka kita dapatkan pahalanya walaupun bukan kita yang mengamalkannya. Bahkan, bahkan, bahkan misalnya. Dan ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari, seorang majikan, ya, seorang majikan ingin membayar zakat. Dia tidak punya waktu saking sibuknya. Kayak para profesional sekarang mungkin saking sibuknya harus meeting sana sini, harus terbang sana sini. Tapi dia punya orang yang bisa dia suruh. Tolong sampaikan cek saya ini kepada Ustadz Pula Beliau sedang kesusahan untuk membuat kelas atau asrama atau masjidnya diperbaiki. Sampaikan. Bukan hanya yang memberikan ceknya ini, bukan hanya yang punya ceknya ini, bahkan pembantunya yang membawakannya. Andilnya apa? Andilnya adalah cuma membawakan satu lembar kertas ini. Dia dapatkan pahalanya sama dengan majikannya yang memberikan 50 juta. Allah Jangan sia-siakan sedikit pun apa potensi dan andil dalam kebaikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bersabda begini, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. Jangan kamu sia-siakan, jangan kamu anggap remeh kebaikan apapun, sedikit pun kebaikan itu. Meskipun kebaikan itu yang kamu bisa lakukan adalah hanya sebatas tersenyum, menunjukkan wajah yang manis berseri-seri ketika bertemu dengan sesama kaum muslimin. Walaupun kita lagi bokeh atau bagaimana gitu, muka berbatik-batik jangan ditunjukkan kepada sesama kaum muslimin. Ini orang mukanya berbatik-batik begitu serem banget. Oh, orang mau ngomong dia udah udah susah dia pergi dulu. Apalagi labelnya harus sunnah. Apalagi levelnya salafi, masya Allah. Ini banyak orang yang mengecap oh, salafi, oh, mukanya berbatik-batik gitu, batik keris, batik Lamongan, batik oh, batik Cirebon. Ya. Apa artinya? Kuat. Apa sih? Seakan-akan orang yang dihadapannya itu ahli bid'ah semua. Seakan-akan orang yang dihadapannya itu nggak bisa jadi sahabat muslim di hadapan kita. Mari kita tersenyum. Mari kita belajar tersenyum. Itu sedekah. Ya. Nah, sebaliknya juga begitu. Apabila ada proyek keburukan, kemudian kita ikut ambil di situ. Contohnya ada orang sekarang pada bangun masjid di pinggir jalan masang apa tuh yang kotak infak itu dengan serok ikannya itu ya kan pakai serok ikan itu nggak ada sebenarnya serok uang itu asalnya jaring itu ternyata apa begitu kita lihat masjidnya berbondong-bondong orang di situ lagi tahlilan lagi maulid nabi dia itu lagi marawisan. Subhanallah. Kita menyumbang menyumbang dan menyokong untuk terlaksananya bid'ah-bid'ah itu kita dapatkan juga dosanya. Udah mah keluar duit, dosa yang didapat ini sudah ludes, ambles, kenes. Ya, jangan. Wa yashfa syara'atan sayyi'atan يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا Kira-kira sholat isya berapa menit lagi? Masih banyak kan? Hah? 7 menit. Saya ini selalu ketakutan dengan jam antum. Baik, kita masukkan jawab aja masih. Thank you very much for your attention and participation. Oke, okay. Ah, pertanyaan. Pekan kemarin kita menyisakan pertanyaan banyak. Antum simpen nggak kemarin? itu? Nah ini. Ustaz, apa hukumnya memenuhi undangan pelaku atau ahli bid'ah untuk mendiskusikan bid'ah yang mereka lakukan? Bagaimana sifat salaf zaman dulu menanggapi diskusi seperti ini? Kalau diskusi itu diadakan dalam bentuk seperti seminar sekarang, diskusi panel, di mana mereka yang membuat aturannya, mereka yang menyediakan tempatnya, jangan datangi. Sudah terbukti sekian banyak, bahkan di antara ustadz-ustadz kita pernah kejeblos masuk ke dalam hal itu. Apa yang terjadi? Direkayasa dengan kamera, dengan sound systemnya ketika ustadz kita yang bicara, sengaja sound systemnya dirusak. Ada saja gitu sehingga penangkapan jamaah ketika beliau memaparkan dalil-dalil itu jadi ruwet. Ya. Kemudian dengan permainan kamera di mana ketika Ustadz ahli bid'ah ini menyampaikan argumentasi-argumentasinya yang sifatnya logis gitu, itu dibuat tampilannya sedemikian bagus dengan sound systemnya yang oke. Okay. Nah setelah itu walaupun dalil-dalil yang dipaparkan itu kuat oleh Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berakhir dengan eh, sebenarnya mereka tidak bisa untuk melawan dalil tersebut. Tetapi hasil akhirnya ketika difisidikan, diberikan komentar-komentar yang diplesetkan. Hal-hal yang bermutu dari ahlus sunnah sering dihilangkan. Ya, tetapi kalau diskusi itu diskusi pada sebatas orang yang memang berkompeten di dalam masalah itu. Ya, ustadznya dengan ustadznya atau beberapa orang yang memang cukup berkompeten dalam hal itu masuk ke perpustakaan. Ayo. Itu jadi tidak sampai logika-logika yang membawa syubhat itu masuk kepada orang awam. Dulu Syekh bin Baz rahimahullah pernah diajak debat oleh orang Khawarij di Oman. Bukan Syekh bin Bas tidak mampu untuk melawan dalil-dalil mereka, tetapi sesuai dengan kaidah salaf, ulama salaf dulu tidak mau ngeladenin yang begitu. Maka Syekh bin Bas rahimahullah tidak mau menghadiri ya seperti itu, apalagi sampai harus hadir di daerah mereka di Oman. Itu. Kalau Imam Nawawi menghimpun hadis arba'in kitab sahihnya hadis Imam Nawawi apa saja Pak Ustaz? Berapa jilid? Syukron. Imam Nawawi rahimahullah banyak karyanya yang patut kita jadikan pegangan dan umumnya dikaji oleh kaum muslimin. Al-Imam Nawawi rahimahullah punya kitab Al-Arba'in yang isinya adalah 42 hadis ya di uh, disempurnakan oleh Al Imam Al Hafidh Ibn Rajab Al rahimahullah dengan kitab disebut Jami'ul Ulum Al Hikam maka menjadilah 50 hadis dan ini yang uh, juga memiliki uh, mendapatkan respon yang sangat besar dari kaum muslimin di samping itu ada kitab yang sangat eh, monumental yaitu kitab Riyadus Shalihin. Hanya saja perlu diwaspadai eh, bahwa Riyadus Salihin ini kitab yang uh, disyarah oleh banyak pihak. Ada pihak Asy'ariyah. Ya. Pihak Asy'ariyah memiliki syarah disebutnya dalilul falihin. Maka antum kalau datangi pesantren-pesantren tradisional, mereka juga mempelajari riyadus salihin, tetapi dengan syarah sesuai dengan akidah yang batil, tidak syariah. Ya. Kemudian uh, yang simpel sebenarnya dan mudah. Ada dua syarah yang bisa saya uh, apa, rekomendasikan. Pertama adalah syarahnya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah 6 jilid. Kemudian eh, syarahnya Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah taala muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah itu ada 4 jilid. Tapi itu masih dalam bahasa Arab. Kalau udah masuk bahasa Indonesia mungkin 12 jilid. Pak Ustaz, ya kalau kita juga di sekolah kuliah mempelajari ilmu-ilmu umum seperti pengetahuan tata hukum, pengetahuan ilmu filsafat, manajemen, pengetahuan ilmu pajak dan lain-lain. Apa ada pahalanya, Ustaz? Apakah malaikat ikut duduk mendengarkan pengajian? Ya, yang dimaksud dengan malaikat duduk ikut uh, duduk di dalam majelis ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i seperti ini ilmu syar'i dan ini yang disebut dengan majelis zikir ya bukan majelis zikir maknanya geleng-geleng begini sampai geleng gitu enggak ya terkait dengan An-Nisa ayat 83 dan Al-Hujurat ayat 6 dalam kehidupan bernegara apakah peran rasul dan ulul amri dapat digantikan oleh pemerintah Mengingat saat ini banyak informasi yang cenderung menggiring opini publik terlepas dari benar atau salah informasi tersebut. Pemerintah ya ulil amri tapi salah satu di antara antaranya. Tapi kalau perintah mereka untuk melakukan maksiat maka kita tidak boleh taat. Jadi taat kepada ulil amri itu pada batas tidak bermaksiat kepada Allah Azza Allah saya pengen sekali menuntaskan pertanyaan-pertanyaan ini hanya kemampuan saya terbatas dan waktu juga sudah habis insyaallah kita lanjutkan pekan depan subhanallahumma wa bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh